Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma nah, ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita pada syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan Asbahullah. Disimak baik-baik halaman 166 yang cetakannya sama. Yang cetakannya beda dibuka matannya itu matan bagian atas. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah Ya, yang enggak punya kitab disimak buku tulisnya dikondisikan, faedahnya ada dicatat biar nanti tidak terlewatkan karena ini kita juga bahas seputar apa? Seputar eh, kitab Asma Sifat. Cuman sekarang kita masuk dalam perkara ghaib. Itu perkara yang ghaib. Nah, bagaimana Al-Qur'an Sunnah menjelaskannya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah bagian atas itu matanya Nah, barakallahu fi kata beliau eh, fima syahadnahu aw ghaba anna ini sambungannya kemarin wa yajibul iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam sahabihi naql anhu wa fima syahadnahu aw ghaba anna wajib kita mengimani seluruh apa yang Rasulullah kabarkan eh, yang telah sahih penukilan dari beliau dan apa-apa yang kita saksikan atau yang kita tidak menyaksikan jadi yang Rasulullah kabarkan itu kan ada yang kita saksikan langsung ada juga yang kita tidak menyaksikan itu harus kita yakini paham harus kita imani juga di situ. Kita lihat na'lamu annahu haqqun wa sidqun. Kita harus mengetahui, yakin bahwa itu benar dan jujur. Enggak boleh kita mengatakan masa sih dajal sudah ada, masa sih ya itu sudah ada juga. Itu enggak boleh kayak gitu. Harus yakin. Paham ya? Walaupun belum kita nyaksikan. Paham ya? Walaupun kita belum menyaksikan tapi kita harus yakin itu benar yang di Rasulullah sampaikan. Wasawaun fi dzalika ma'aqalnahu Baik itu sesuatu yang kita memahaminya, au jahilna, atau kita nggak mengetahuinya, nggak paham. Ya itu majud ada, bentuknya kayak apa ya? Kita nggak paham. Paham nggak paham, yakini Ya'jud Ma'jud ada, selesai. Paham ya? Nggak boleh, wah anak nggak paham, kita nggak paham nggak bentuknya kayak apa. Jadi kita nggak beriman, nggak boleh. Tetap kita beriman adanya Ya'jud dan Ma'jud. Bentuknya kayak apa? Wallah alam gitu loh, selesai. Paham? Ada pun yang dikisahkan dalam hadis Israiliyat ada ada hadis situ lihat ini ya. Puasanya hidungnya panjang, kemudian telinganya panjang, barakallahu fi kemudian nah matanya merah atau yang intinya itu itu semuanya kisah-kisah yang tidak sahih. Yang jelas kita yakini Ya'jud Ma'jud ada. Bentuknya kayak apa wallahu alam. Mafhum? Berikutnya. Walam nattali ala haqiqati ma'na. Dan kita walaupun kita tidak apa? Tidak mengetahui, tidak melihat hakikat makna tersebut. Paham ya? Nah, bisa dipahami soal ini ya? Kita simak. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah. Yakni maksudnya adalah la farqa. Nah, barakallahu fiik, la farqa. Baina man syahiduh, tidak ada bedanya antara apa yang kita saksikan. Wa ma lam dan apa yang kita tidak menyaksikannya. Jadi yang kita saksikan atau yang kita tidak menyaksikannya itu enggak ada bedanya. Semua kita harus mengimaninya, harus mengimaninya. Naam. Yajibu an nu'mina bil jami', wajib kita mengimani dengan seluruhnya. Ka'annaka tusyahid al-ghaib, seakan-akan kau menyaksikan sesuatu yang enggak ada. Paham? Harus kita imani itu. Dajjal kita belum pernah melihat kan, tapi kan kabarnya sudah sampai pada kita. Seakan-akan kita menyaksikan itu loh. Jangan sampai wah, anak enggak percaya ada dajjal. Kenapa? Anak enggak pernah lihat, enggak harus melihat. Paham ya? Sekarang memang belum Munculan itu nah, belum muncul dan mana belum keluar, ada sudah di suatu tempat tapi di mana Allah alam mana itu. Kita lihat, li'annahu akhbaraka anhu sadiqul masduq, dikarenakan yang mengkabarkan kepadamu adalah apa? Adalah orang yang sadiq jujur, masduq, dibenarkan ucapannya. Siapa itu yang mengabarkan? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kita harus yakin gitu loh. Nah, Allah dilayan tekanil hawa, yang mana beliau adalah orang yang tidak berbicara kecuali apa? Dengan wahyu, bukan dari hawa nafsu. Fahuwa na mithlu alladzi tusyahiduhu sawa'an bisawa. Maka kabar tersebut seperti yang kita saksikan, persis sudah. Cuman kita belum melihat. Paham ya? Yang dikabarkan dalam as Dajjal akan keluar nanti di akhir zaman membawa surga dan neraka versi Dajjal. Paham ya? Tangan kanan Dajjal surganya, kirinya neraka. Tapi ingat, neraka dajjal itu surga bagi orang mukmin. Surganya dajjal, neraka bagi orang mukmin. Kemudian di antara nah barakallahu fi kedua matanya, di keningnya tertulis kafara. Itu juga harus kita yakini. Kan ya? Sekarang berada di suatu tempat di kerangkeng di penjara. Harus kita yakini di mananya wallahu a'lam. Ingat-ingat ini ya, jangan sampai keliru. Kemudian Ya'juj Ma'juj. Nah, barakallahu fi sudah ada juga. Berada di suatu tempat di dalam benteng. Siapa yang bikin bentengnya? Raja siapa? Dul Dul Khuaisarah. Dul dalam surat Al-Kahfi. Orang kampung waktu itu merasa resah dengan adanya yaitu Zud. Minta tolong kepada raja siapa? Dul kota Dzulqarnain. Yang yakin Dzulqarnain. Paham ya? Sudah ada cuman di mana? Wallahu a'lam. Harus kita yakini semua itu ya. Nah, barakallahu fiik. Dikit lagi perhatikan. sawa'un fi dzalika ma tasawwana ma tasaw ma tasawwarathu uquluna. Baik itu semuanya perkara yang tergambarkan dengan akal kita, perhatikan ya, tergambarkan dengan akal kita, wa ma lam tatasawwarhu uquluna Ataupun tidak tergambarkan dengan akal kita. Akal kita nggak mampu menggambarkan. Ya tetap kita imani. Menggambarkan bentengnya kayak apa ya bentengnya? Terbuat dari besi yang dilebur, yang di nanti apa dicairkan kemudian bikin dibikin apa benteng kayak apa ya? Akal kita kan nggak bisa mencerna sekarang ini. Nah, tetap kita yakini ada gitu loh. Paham ya? Nah, kalau antum lihat kisahnya lihat dalam surat Sad juga ada, Sad. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kemudian apa? Kisah yang eh, tentang perkara-perkara gaib itu ada juga dalam surat Sad, dalam surat Al-Kahfi kisahnya Dzulqarnain ada di situ. Paham ya? Kita lihat di sini. Al-uqul laisa laha dakhalun fi hadza. Penting ini di garis itu. Al-uqul laisa laha dakhalun fi hadza. Akal tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Dakhal itu ikut campur. Ah, ya laisa laha dakhalun eh tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Kalau kau ikut campur rusak semuanya, dibayang-bayangkan rusak semuanya nanti. Paham ya? Nah, jangan-jangan lembah atau tempat yang ada eh, ada apa? Ada dajalnya jangan-jangan di eh, di tempat ini ya. akhirnya bayang-bayangkan gitu. Kalau akal itu campur. Paham ya? Jangan-jangan nah seperti itu. Bayangkan terus. Umurul ghaib la tatasawwarha al-uqul. Perkara ghaib tidak tergambarkan oleh akal. Paham ya? Istana setan di mana? Istana jin di tengah laut, enggak perlu digambarkan. Kayak apa gambarnya ya? Enggak ada. Itu kita yakini. Perkara namanya ada nyeblorong, eh, nyirok idul, paham ya? Nyepleret atau misalnya Itu semuanya bikinan <laughs> manusia nama-nama tadi itu. Dalam artian apa para kalau tidak ada dalilnya. Yang jelas kita yakini pusat kerajaan jin atau setan di laut. Sudah. Perkara gaib kan? Perkara gaib. Perhatikan ya. 6. Kata beliau, masalan contohnya ada kubur, ada kuburan. Sekarang kalau antum bayangkan ada kuburan, gak masuk akal, secara akal ya. Coba, antum sekarang makamkan perhatikan, antum makamkan atau kebumikan orang dikubur, kemudian terbongkar, Tiga hari, empat hari terbongkar, Masih utuh nggak kira-kira? Masih utuh. Katanya ada atap kubur, ada nikmatnya juga. Katanya kalau bisa jawab, kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Lah kok masih utuh? Gagal paham orangnya. Karena menyamakan kehidupan kuburan sama dengan kehidupan dunia. Memang kuburannya di dunia, tapi alamnya ber Beda caranya gitu. Antum bongkar masih utuh. Katanya ada ada kubur katanya. Katanya ada ada, nikmat dalam kuburan. Kok masih utuh ya? Ya itu memang kuburannya itu di dunia tapi alamnya berbeda. Mereka merasakan sesuatu yang kita tidak merasakannya. Ketika dikuburkan, di makam dikebumikan, orang-orang yang ngantar pada pulang, mereka dengarkan suara apa? Gesekan-gesekan sandal. Didatangi dua siapa? dua malaikat, mungkar dan nakir. Alamnya beda, makanya sangat salah besar kalau orang ziarah kubur kok bawa apa? Bunga sama air. Eh? Bunganya taburkan biar apa? Biar nanti mereka adabnya ringan sampai bunganya kering. Berdalilkan dengan kisah Rasulullah ketika apa? Nancapkan apa? Pelepah kurma di di bulan kedua, tancapkan ke kuburan yang sedang siksa. dikiasan itu. Ditabur berbunga selama bunga itu belum kering, eh, mereka di dalam kuburan itu apa? Adabnya diringankan. Ditambah air lagi biar dingin katanya. Gagal, paham. Beda alamnya. Ditabur bunga satu truk, eh, disiram air satu tangki pun nggak mempan. Paham ya? Itu ingat-ingat, alamnya berbeda. Cuman kuburannya makamnya di mana? Di dunia, tapi alamnya berbeda. Itu ingat-ingat. Itu bisa nggak secara logika kita contohkan? Bisa nggak? Dua orang A sama B sama-sama tidurnya. Mahmud sama Julebib tidur. Mahmud mimpi. Mahmud mimpi dia pergi belanja. Nah, sama-sama tidur, tapi yang ini mimpi ini enggak itu loh. Padahal sama-sama tidur, sama-sama di dunia kan? Di dunia aja sama-sama tidurnya, sama-sama di dunianya itu ada beda. Ya satunya mimpi, satunya enggak. Paham belum? Nah, ini sudah beda alamnya. Seperti itu. Kita lihat wa annahu raudatun min riyadil jannah. Masya Allah bahwasannya Nah, bahasanya ada di sana raudhah taman daripada taman-taman surga. Au hufratun hufarin nar. Bahwasanya dalam kuburan tersebut juga ada apa? Hufrah apa hufrah? Galian dari galian-galian api neraka. Yang bisa jawab surga. Yang tidak bisa jawab tiga pertanyaan neraka. La tatasawwar hadza uqul bashar. Yang seperti ini tidak ada akal manusia yang bisa menggambarkannya. Yang jelas harus apa? Mengimani sami'na wa ata'na wa amanna mendengar, taat dan juga mengimaninya. Wallahu a'lam bissawab Rasulullah alaihi wasallam rabbil alamin.